Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lah anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu.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 Alhamdulillah kurang lebih tiga bulan mungkin majelis kita terhenti sementara karena sebab bulan suci Ramadan <clears throat> dan juga bulan Syawal maka alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di awal dari bulan Zulqa'dah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang kita rindukan barakallahu fikum yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengannya bahwasanya majelis ilmu adalah merupakan raudatun min riyadil jannah taman dari taman-taman surga maka kita semua diseru oleh beliau alaihi wassalam untuk mengembala di taman-taman surga tersebut ala tarta'u bi riyadil jannah tidakkah kalian kata Rasulullah mengembala di taman-taman syurga. Maka kita semua tentunya berkeinginan dan sangat berharap merindukan taman-taman syurga tersebut. Maka dialah majelis-majelis ilmu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, "Wama riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah yang kau maksudkan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, dia adalah majalisul ilm. Yaitu majelis-majelis ilmu. Barakallahu fikum. Dan majelis-majelis ilmu <clears throat> sebagaimana di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita semua bahwa para malaikat-malaikatnya mengelilingi majelis tersebut Naam dengan mendoakan mereka segala kebaikan, mendoakan rahmat, pengampunan, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka meletakkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang bermajelis ilmu yang duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang masyhur dan ma'ruf di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam <clears throat> majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyat humur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid dari masjid-masjid Allah taala dalam rangka mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Kata para ulama, demikian pula mereka membaca hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengkajinya. Tidaklah mereka melakukannya melainkan turun kepada mereka as-sakinah yaitu ketenangan, kebahagiaan. Naam, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah dan rahmat Allah taala meliputi mereka. Yakni kasih sayang Allah taala. Kemudian para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka. Yakni dalam riwayat menaungi dengan sayap-sayapnya Naam, karena malaikat punya banyak sayap. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ada yang masna, wa thulatha, wa ruba' ada yang dua sayap, ada yang tiga, ada yang empat. Dan dalam hadis Jibril alaihissalam memiliki enam ratus sayap. Naam, yang satu sayap Jibril alaihissalam dapat menutupi ufuk timur dan barat dari alam ini. Barakallahu maka para malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada mereka yang duduk di rumah-rumah Allah dalam rangka bermajelis ilmu ridon bima yasna karena meridhoi apa yang sedang mereka lakukan kemudian Allah taala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat-malaikatnya barakallahu fikum maka tidak ada keutamaan yang lebih besar daripada keutamaan bermajelis ilmu duduk bertafakuh fid dalam rangka memahami mempelajari, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah jalan pintas menuju surga yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain <clears throat> man yuridillahu bihi khairan eh, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia inginkan dengannya surga Allah Subhanahu wa taala maka Allah taala akan yang dia inginkan dengannya menuntut ilmu agama Allah, maka Allah Ta'ala akan membukakan jalan pintas menuju surganya. Naam, hadis-hadis yang kuzur barakallahu fikum yang menunjukkan akan keutamaan majelis ilmu walhamdulillah maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita dari kitab Al-Aqidatul Islamiyah minal kitabi was sunnati as-sahihah yaitu akidah Islamiyah dari kitab dan sunnah yang sahih yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala yang dikemas dalam bentuk tanya jawab barakallahu fikum dan kita sampai kepada pembahasan makna la ilaha illallah wa syurutuha makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya dan kita telah membacakan beberapa syarat yang semuanya ada delapan syarat yang kita telah membaca lima syarat darinya. Kita ulangi kembali barakallahu fikum sekilas secara singkat yang delapan syarat ini terkumpul dalam salah satu bait syair yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam kemudahan menghafalkan atau menghitungnya. Naam, yaitu ucapan syair yang mengatakan ilmu yakinin wa ilmun ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wal inqiyadu wal qabulu laha wa zida thaminuha al kufranu bima siwal ila min asya'i qad ulliha Naam, yaitu ilmu yang pertama, syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang menafikan atau meniadakan kejahilan atau kebodohan. Yang kedua adalah yal yang menafikan keraguan. Yang ketiga adalah ikhlas yang menafikan kesyirikan. Kemudian yang keempat, sidquka yaitu as-sidq, pembenaran yang menafikan al-kadhib, kedustaan. Sidquka ma'a mahabbatin. Yang kelima adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan yang menafikan kebencian, yang meniadakan kebencian. Wal wa, wal inqiyadu wal qabulu laha. Yang keenam dan yang ketujuh adalah al-inqiyad, yaitu tunduk patuh terhadap kalimat la ilaha illallah menafikan uh, penentangan dan yang ketujuh adalah al-inqiyadulha yaitu apa al-qabulu penerimaan yang menafikan dari penolakan dan ketundukan yang menafikan daripada penentangan itu tujuh syarat dan ditambah yang kedelapannya al-kufranu bima siwal ilah minal authan atau minal asya qad uliha yaitu mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala Naam, baik berupa sesembahan-sesembahan, togut-togut, dan yang lainnya yang ridho untuk dia diibadahi. Maka wajib diingkari, wajib dikufuri. Nah, maka demikian delapan syarat dari kalimat la ilaha illallah yang al-Imam Ibnu Munabbih rahimahullahu taala beliau pernah ditanya tentang kalimat la ilaha illallah bukankah orang yang mengucapkannya maka dia pasti masuk surga. Maka Al-Imam Ibn Munabbih rahimahullahu taala menyatakan benar bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Akan tetapi kunci itu seluruh kunci itu memiliki asnan, memiliki gigi-gigi. Maka gigi-gigi kunci itu adalah merupakan syurut yaitu syarat dari la ilaha illallah yang pintu manapun tidak akan bisa dibuka dengan sebuah kunci yang tidak memiliki asnan, yang tidak memiliki gigi-gigi. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak memenuhi delapan syarat yang telah kita sebutkan tadi, maka dia tidak termasuk dalam hadis jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian Islam barakallahu fikum. Tidak ada bedanya dengan haji, salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Salat memiliki syurut, syarat-syarat diterimanya salat dari rukun-rukunnya atau wajib-wajibnya. Begitu pula haji memiliki rukun-rukun atau syarat-syarat diterimanya haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kalimat la ilaha illallah juga demikian, memiliki syurut yang wajib diketahui, yang wajib dipelajari, ditegakkan, diwujudkan oleh setiap yang mengucapkannya. Sehingga dengan itu dia bisa masuk surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum syarat yang pertama adalah al-ilmu yang telah kita sebutkan bimaknaha nafyul ma'bud bihaqqin min ghairillah an ghairillah wa isbatuhu lillahi wahdah. Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu hafizahullah rahimahullahu taala ilmu maknanya adalah menafikan al-ma'bud bihaqqin an ghairillah meniadakan segala sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan hanya kepada Allah semata. Nah, maka wajib kita berilmu tentang kalimat la ilaha illallah bahwa kandungan ilmu la ilaha illallah sebagaimana dalam lafadznya secara bahasa yaitu diawali dengan peniadaan dan menetapkan satu sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. La ilaha ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah secara benar, secara hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya sesembahan itu banyak, tetapi semuanya batil, yang benar dan yang hak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sesembahan yang lain. Sekalipun orang itu mengaku menyembah Allah, namun caranya tidak hak, caranya batil, menyelisihi apa yang di dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia tidak terpenuhi syarat yang pertama, yaitu berilmu tentang kalimat la ilaha illallah dengan benar. Nah, dari makna la ilaha illallah dan penafsirannya. Maka sesembahan sekali lagi banyak barakallahu fikum sebagaimana dalam Al-Qur'an. Ada sesembahan matahari, bulan, bintang, gunung dan sebagainya, malaikat-malaikat Ya, semua mereka disembah di zamannya. Barakallahu fikum sampai di zaman kita sekarang. Ada yang menyembah melalui para wali-wali yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya. Ada yang beribadah melalui orang-orang yang dianggap dikultuskan yang memiliki kemuliaan karamah ya sehingga dia selalu mengingatnya dia meyakini bahwa mereka bisa mengetahui perkara-perkara gaib sehingga meminta tolong dengannya dan seterusnya semua itu bentuk kesyirikan. Naam, karena itu adalah cara peribadatan kepada Allah taala cara yang batil sehingga tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu berilmu tentang la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Kita diperintah oleh Allah berilmulah tentang la ilaha illallah. Nah, ya dalam ayat yang lain, man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang-orang yang mempersaksikan al-haq, para mufassirin mengatakan al-haq adalah la ilaha illallah. Yang mempersaksikannya dalam keadaan mereka berilmu dengannya. Wahum ya'lamun. Jadi wajib berilmu tentang la ilaha illallah yang meniadakan kejahilan. Naam, dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berilmu tentang la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Maka ayat dan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa syarat dari kalimat la ilaha illallah itu yang pertama adalah al-ilm, yaitu berilmu dengannya dan yang menafikan kejahilan atau kebodohan. Yang kedua, al-yaqin al-munafi lishak, yaitu keyakinan yang menafikan keraguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ila akhir ayah. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma yartabu, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun pada diri mereka. Naam. Tidak ada keraguan berarti dia di atas keyakinan. Di atas keyakinan barakallahu fikum maka wajib dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah yang merupakan kandungan dari beriman kepada Allah dan Rasulnya la ilaha illallah wa anna muhammad dan rasulullah wajib dipenuhi syarat al-yakin yang menafikan apa? asyak yaitu keraguan. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ashhadu an la ilaha illallah wa an ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Afwan man syahida Allah, man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yulqillaha bihima ghaira syakin illa dakhalal jannah. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah wa anni rasulullah dan aku adalah rasul Allah. Tidaklah yang bersaksi itu menjumpai Allah yakni meninggal dunia dengan mengucapkan dua persaksian tadi yang dia mengucapkannya ghairu syakin, tidak ada keraguan sedikit pun melainkan dia dijamin masuk surga. Dalam riwayat lain, fayuhjabu la yuhjabu anil jannah. Tidak akan dia terhijabi dari surga Allah. Yani pasti dia masuk surga. Barakallahu Ini menunjukkan bahwasanya al-yaqin merupakan syarat dari beriman kepada Allah dan Rasulnya merupakan syarat dari mempersaksikan la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah al-yakin, keyakinan yang menafikan atau meniadakan keraguan. Syarat yang ketiga barakallahu fikum al-qabul <clears throat> bihadhil kalimah yaitu menerima kalimat la ilaha illallah al-munafi lirrad yang menafikan penolakan. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang musyrikin di dalam Al-Qur'an dalam surah As-Saffat innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yakuluna a inna latariku alihatina li syairim majnun orang-orang musyrikin ketika dikatakan pada mereka ucapkanlah la ilaha illallah yastakbirun sombong menolak ya penolakan mereka tidak mau mengucapkannya yakni yastakbirun yakni mereka menolak ya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti syarat dari kalimat la ilaha illallah yang ketiga ini adalah al-qabul yaitu harus penerimaan yang sempurna terhadap kalimat tersebut naam tidak seperti musyrikin mereka mengucapkan a inna latariku alihatina li syairin majnun apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena semata-mata seorang penyair yang gila yakni mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelarinya dengan seorang penyair yang gila karena sebab beliau memerintahkan musyrikin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah kenapa musyrikin menolak untuk mengucapkan kalimat tersebut padahal sangat mudah di lisan untuk mengucapkannya. Di sini mengandung makna yang barakallahu fikum sangat penting sekali. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwa yang pertama musyrikun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka sangat faham maknanya. Mereka punya ilmu tentang la ilaha illallah itu. Nah, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Ya, kalau mereka mengucapkan akan dituntut. Ini menunjukkan mereka berilmu. Musyrikin ini. Dia tahu bahwa mereka akan dituntut untuk meninggalkan cara-cara beribadah mereka. Semua apapun bentuknya. Apakah beribadah melalui kuburan, melalui pohon, melalui bulan, bintang, melalui orang-orang yang dikultuskan, tokoh-tokoh dan sebagainya harus ditinggalkan semuanya. Ya. Harus digugurkan semuanya dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu itu. Sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Yastakbirun. Di sini dalil bahwa musyrikun itu memahami konsekuensi kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Naam. Barakallahu fikum ya sehingga mereka tidak mau mengucapkannya <clears throat> berbeda munafikun ya makanya munafikun ini tingkatan yang lebih berat dari segala bentuk kekufuran itu lebih berat daripada ya siksaannya musyrikin yang paling berat adalah munafikun kenapa munafikun ini mengkufur dalam kolbunya beriman dengan lisannya ya <clears throat> idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulul innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. mereka mau munafikun mempersaksikan engkau adalah rasulullah tapi mereka menyimpan kedustaan ya Naam, sehingga munafikun ini tingkatan kufur yang paling yang tertinggi. Ya, dari segala jenis kekufuran yang paling dahsyat siksaannya adalah munafikun. Makanya dalam Al-Qur'an Allah sebutkan fid darkil asfali minan nar. Paling bawah keraknya api neraka itu munafikun. Nah, dan ini dijelaskan para ulama barakallahu fikum. <clears throat> Walhasil saya kembali kepada makna ya firman Allah Subhanahu wa taala ketika kaum musyrikun disuruh mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun mereka tidak mau sombong di sini terdapat dalil bahwa mereka memahami maknanya nah <clears throat> dibuktikan dengan ucapan mereka setelahnya a, a, a inna latariku alihatina li syairin majnun apakah kami akan meninggalkan sesembahan sesembahan kami karena seorang penyair yang gila ya ini menunjukkan dalil bahwa mereka paham. Konsekuensinya harus meninggalkan semua cara-cara peribadatan yang batil. Walaupun ya alasannya kepada Allah karena Allah sebagaimana di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang macam-macam cara beribadah melalui kuburan <coughs> melalui uh, orang-orang uh, orang -orang yang dikultuskan ya yang mereka yakin mengetahui perkara gaib, ada yang beribadah melalui pohon-pohon atau tempat-tempat yang dikeramatkan dan sebagainya. Semua itu cara-cara syirkiyah. Ya, cara-cara syirik. Nah, bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang keempat yaitu al-inqiyad wal istislam. Ya, tunduk dan berserah diri kepada Allah taala sepenuhnya ya yang menafikan apa at yaitu meninggalkan ya penolakan Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Ya berinabalah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Aslimu yakni al-inqiyad. Berserah diri bermana inqiyad, tunduk patuh kepada seluruh apa yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah dan yang menjadi konsekuensi-konsekuensi yang ditunjukkan dari kalimat tersebut wajib istislam berserah diri menerima sepenuhnya patuh menjalankannya tidak meninggalkannya ya al inqiyat wal istislam yakni menjalankan tunduk menjalankannya dan tidak menolak dan meninggalkannya. Nah, ini syarat yang yang keempat barakallahu fikum. Syarat yang kelima as-sidqu al-munafil kadhib, yaitu kejujuran yang menafikan kedustaan. <coughs> nah, ini sangat banyak dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dinukilkan di sini oleh Syekh hafidhahullah rahimahullah yaitu firman Allah taala Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allah wa la ya'lamanna al Alif Lam Mim ahasiban nasu apakah manusia menyangka an yutraku untuk mereka dibiarkan untuk mengucapkan amanna kami beriman wahum la yuftanun dalam keadaan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan tersebut benar-benar kami sungguh telah menguji orang-orang sebelum mereka dan dengan itu Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, maka Allah Taala menguji keimanan kita, ya keimanan kita kepada Allah kepada Rasulnya yang terkandung dari kalimat La ilaha illallah itu tadi di, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ujian itu Allah taala membedakan yang jujur dari yang kadhib, yang dusta. Nah, maka ini syarat yang kelima barakallahu fikum. Uh, nah, di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan." min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang pun yang mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu persaksiannya itu sidqan min qalbihi. Jujur dari lubuk hatinya. Tidak ada kedustaan. Maka Allah taala mengharamkan baginya api neraka. Nah, ini dalil sekali lagi yang kelima dari syarat la ilaha illallah, illallah adalah as kejujuran. Naam. Kemudian yang keenam al-ikhlas. Belum ada ya? nih. Naam. Al-ikhlas lawannya an-nafi lisyirk. Al-munafi lisyirk. Yaitu yang menafikan kesyirikan. Ya, kesyirikan di sini mencakup syirik besar, syirik kecil. Ya, ataupun syirik khafi, syirik yang samar yang tersembunyi. Ya, lawannya adalah ikhlas. Memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya, mukhlishina lahuddin. Seikhlas-ikhlas semurni-murninya kepada Allah taala pemilik agama. Naam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang ma'ruf pula diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah, "As'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisam min qalbi au min nafsi." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas, murni dari lubuk hatinya atau dari jiwanya, maka dia adalah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku. Nah, jadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari lubuk hatinya. Kemudian syarat yang ketujuh barakallahu fikum <clears throat> adalah al-mahabbah. Al-mahabbah al-munafi lil karh. Ya. Mahabbah cinta yang menafikan apa kebencian atau naam kebencian. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan selain daripada Allah tandingan, serikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai kesyirikan-kesyirikan itu, tandingan-tandingan itu sebagaimana cintanya kepada Allah. Ya. Berarti di sini syirik dalam mahabbah. Ya, mempersyirikatkan Allah dalam hal cinta. Cinta itu adalah merupakan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kolbiyah. Ya, jenis-jenis ibadah yang merupakan amalan hati. Maka barakallahu fikum cinta orang-orang yang beriman adalah asyaddu hubbalillah. Kecintaannya yang paling tinggi, yang paling berat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini menunjukkan ya syarat al-mahabbah bahwasanya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang mengamalkan la ilaha illallah wajib disertai dengan mahabbah yang sempurna. Naam, tidak mengandung kesyirikan, ya sedikit pun atau kebencian sedikit pun terhadapnya. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salahun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga golongan siapa yang menegakkan ya, tiga hal siapa yang menegakkannya maka dia mendapati kemanisan iman. Ya. Hal yang pertama an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Ya, dari selain keduanya. Yang kedua, wa yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang mencintai orang lain, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Cinta karena Allah barakallahu fikum. Yang ketiga, wa yakraha an ya'uda fil kufur ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yughdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana dia benci untuk dicemplungkan ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Ini syarat yang ketujuh dan syarat yang kedelapan adalah mengingkari segala bentuk peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengkufurinya dari togut-togut ya dan semisalnya selain daripada Allah. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka urwatil wuthqa lam Siapa yang mengkufuri segala bentuk togut, togut adalah peribadatan pada selain Allah. Ya, siapa yang mengingkarinya dan dia beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh dan tidak akan terlepas darinya. Di sini menunjukkan dalil syarat yang kedelapan. Nah, wajib mengingkari segala kesyirikan-kesyirikan, segala sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Ta'ala. Terakhir, barakallahu fikum, dalil terkait dengannya dalam firman Allah Ta'ala terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim menjadi laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah إِذْ qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ada contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Yaitu ketika mereka mengucapkan, kami berlepas diri dari kalian dan sesembahan-sesembahan kalian. Ya, kami telah mengingkari kalian dan sesembahan-sesembahan kalian. Dan nampak perbedaan permusuhan antara kami dan kalian hingga kalian mau memurnikan keimanan kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.